Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita meneruskan pembacaan kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Al-Imam Muhammad bin Isa At-Tirmizi. Dan kita sampai di bab ke-31 tentang hadis-hadis yang berkaitan minumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam Ya, minuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini ada dua hadis. Hadis yang pertama yang sudah kita ambil di pertemuan sebelumnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau radhiyallahu taala anha berkata, "Kana ahabbasy syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-khulwul baridu." Minuman yang paling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sukai adalah yang manis dan dingin, yang manis dan dan dingin. Manis di sini bisa dicampur dengan rutopka, dengan madu kah? Intinya dicampur dengan bahan yang lain sehingga dia menjadi ma manis. Ya. Kemudian dan juga dingin. Ya. Dan dingin di sini bukan berarti dia apa namanya? Uh, dengan campuran es kada. Ya, maksudnya normal biasa banyu dingin. Kalau kita menyebutkan kan banyu dingin. Bukan berarti ada esnya. Ya memang dia kondisinya dingin karena sendirinya bukan dicampur dengan uh, es batu, ya. Dan termasuk dingin itu juga ada uh, termasuk di dalamnya yang manis dan dingin adalah tawar. Jadi manis pun itu disebut tawar pun disebut dengan manis ya. Jadi misalnya banyu itu kita ambil langsung dari keran, kita minum, maka itu dingin plus manis. Karena tawar termasuk juga bagian dari manis. Kemudian hadis yang kedua Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Ahmad ibn Mani qala haddatsana Ismail ibn Ibrahim qala haddatsana Ali ibn Zaidin An Umaru huwa bin Abi Harmalah an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana wa Khalid bin al-Walid ala Maimunah faja'atna bi'ina'in min laban fashariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ala yaminihi wa Khalidun ala shimalihi faqala li asy-syarbatu laka fa in syi'ta asarta biha Khalidan Fakultu ma kuntu li'uthira ala su'rika ahadan Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Man at'amahu Allahu ta'aman falyakul Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu Wa man saqahu azza wa jalla labanan falyakul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu Thumma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa syai'un yujzi'u makana makana ta'ami wasyarabi ghairul laban. Nah, perhatikan di bawahnya ada perkataan qala Abu Isa. Itu adalah penjelasan tentang hadis nomor 204, bukan di sini. Yang tulis apa namanya? Perkataan uh, Abu Isa ini, Imam Tirmizi ini, ini penjelasan di hadis nomor 204. Sedangkan ini di hadis nomor 200 205. Ya, jadi apa namanya ada kesalahan dalam percetakan. Ya, itu apa namanya? penjelasan di hadis nomor 204 tentang masalah masalah sanad ya. Adapun yang tentang sanad ini di bawahnya. Nah, qala Abu Isa, nah ini benar itu menjelaskan tentang sanad hadis nomor 205 yang kita baca tadi. Qala Abu Isa wa Maimunah bintul Harith zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya khalatu Khalid bin Walid wa khalatu Bani Abbas wa khalatu Yazid bin Al-Asam. Wa ikhtalafa an-nas fi riwayat hadzal hadis. An Ali bin Zaid bin Juda'an farawa ba'dhum an Ali bin Zaidin an Umar bin an Umar bin Abi Harmalah warawa Syu'bah an Ali bin Zaidin faqala an Amr ibn Harmalah Wassahih sahih Umar ibn Abi Harmalah. Imam Tirmidzi berkata Ahmad bin Mani bercerita kepada kami dia berkata Ismail bin Ibrahim bercerita kepada kami dia berkata Ali bin Zaid bercerita kepada kami dari Umar yaitu Ibnu Abi Harmalah dari Ibnu Abbas sahabat Abdullah bin Abbas dia berkata Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khalid bin Al-Walid menemui Maimunah. Nanti di, di pembahasan terakhir Imam Tirmizi mengatakan uh, Maimunah adalahnya bibi adalah bibinya Ibnu Abbas dan juga bibinya Khalid bin Walid. Berarti mereka berdua adalah mahramnya Mai, Maimunah. Jadi Khalah itu bibi tapi dari jalur ibu. Bibi tapi dari jalur ibu. Berarti Maimunah dengan ibunya Ibnu Abbas dan ibunya Khalid bin Walid bersaudari. Ber, bersaudari, iya. Kemudian aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khalid bin Walid menemui Maimunah. Kemudian dia dia Maimunah membawakan sebuah bejana berisi susu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminumnya. Nah ini menunjukkan bahwa susu juga adalah minuman yang disukai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan aku berada di sebelah kanan, kata Abdullah bin bin Abbas. Ketika duduk, Ibnu Abbas di sebelah kanan Nabi dan Khalid berada di sebelah kiri Nabi. Beliau pun bersabda kepadaku setelah Rasul meminum duluan susu tadi. Lalu Rasul berkata kepada Abdullah bin Abbas. Ya. Apa perkataan beliau? Asyarbatu laka. Minuman ini untukmu. Ya. Rasul mengatakan minuman ini untukmu. Bukan kepada Khalid bin Walid padahal Khalid bin Walid lebih tua daripada Abdullah bin Abbas. Karena posisi Abdullah bin Abbas di sebelah kanan. Jadi yang diutamakan oleh Nabi adalah di sebelah kanan untuk memberikan setelah minuman Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin bin Abbas. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tetapi jika engkau mendahulukan Khalid terlebih dahulu, tetapi jika engkau mau, engkau bisa mendahulukan Khalid bin Walid terlebih dahulu." Karena yang sebelah kiri adalah yang lebih tua, maka Nabi meminta izin kepada Abdullah bin bin Abbas. Ya. Jadi gambarannya ulun-ulang ketika Nabi masuk ke rumah Maimunah kemudian bersama dua orang sahabatnya duduk Ibnu Abbas di sebelah kanan Nabi Khalid bin Walid di sebelah kiri kiri Nabi ketika Rasulullah SAW minum susu tadi maka Rasulullah SAW memberikan setelahnya kepada Abdullah bin bin Abbas keutamaan sebelah kanan dibandingkan sebelah kiri. Kemudian Nabi berikan kepada uh, Abdullah bin Abbas, "Asyarbatu batulaka minuman ini untukmu." Tapi kata Rasul Walid berdahulu, bisakah engkau mengizinkan? Seakan-akan seperti itu Rasul mengatakan. Apa kata Abdullah bin Abbas? Aku tidak akan mendahulukan orang lain untuk mendapatkan bekas minumanmu. Oh, enggak mau. Kenapa? Karena minuman tersebut itu bekas Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan ada liur Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka salah, sayalah yang pertama duluan nih minum. Karena di tubuh Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ada ke keberkahan. Jadi di sini menunjukkan ada ithar. Ithar dari segi dunia, Rasul Alaihi Wasallam ingin Abdullah bin Abbas mengisarkan mendahulukan minuman itu kepada Khalid bin bin Walid. Dan mendahulukan masalah minuman itu adalah disunahkan mengisarkan masalah dunia mendahulukan orang masalah dunia itu di apa namanya di dianjurkan. Nah, tetapi tatkala minuman tersebut bercampur dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah bin Abbas menginginkan minuman itu untuk dia berdahulu karena sudah berubah menjadi ithar dalam segi agama karena ada keberkahan di apa namanya di minuman tersebut ya. Kemudian Artinya intinya adalah Ibnu Abbas tidak mau mendahulukan kepada Khalid bin Walid karena minuman tersebut bekas Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah telah karuniakan makanan, hendaknya dia membaca Allah mabarik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ini juga termasuk doa yang dianjurkan habis makan atau setelah ma makan. Ya, paling minimal kan paling ringkas kita mengucapkan alhamdulillah itu sudah cukup. Nah, tetapi dengan banyaknya riwayat yang datang, maka kita amalkan minimal sekali dalam seumur hidup. Itu sudah kategori mengamalkan. Walaupun sekali seumur hidup. Allah membarik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya Allah berikanlah berkah kepada kami di dalamnya, di dalam makanan ini dan berilah kami makanan yang lebih baik darinya. Jadi berikanlah kepada keberkahan kepada kami di dalam makanan ini dan berilah kami makanan yang lebih baik dari darinya. Kemudian Rasulullah wasallam menyebutkan doa khusus setelah minum susu. Tadi minum, tadi makanan ya, secara umum makanan. Kemudian Rasulullah wasallam menyebutkan doa khusus setelah minum minum susu. Kata Rasul dan barang siapa yang Allah karuniakan minuman berupa susu hendaklah dia membaca Allah mabarik lana fihi wazidina minhu. Allah mabarik lana fihi wazidina minhu. Dan susu di sini bisa susunya langsung piantane di ontanya atau dia berupa ser, serbuk yang sudah dijadikan sebagai serbuk. Kalau pian minum, maka setelahnya membaca doa ini. Bagus lagi dirutinkan minimal sekali dalam seumur hidup. Allah mabarik lana fihi wazidna minhu. Ya Allah, berikan berika, berkahilah kami di dalamnya dan berilah kami tambahan darinya. Nah, kalau pian perhatikan antara dua doa ini, doa setelah makan dan doa setelah minum susu ada perbedaan. Kalau doa setelah makan, ya Allah berikanlah berkah kepada kami di dalamnya dan berilah kami makanan yang lebih baik darinya. Kalau setelah minum susu, Ya Allah berkahilah kami di dalamnya dan berilah kami tambahan darinya. Kalau di makanan tidak ada kata-kata tambahan, tapi di susu ada kata-kata tambahan dari dari susu. Nanti Syekh Abdul Razak menjelaskan apa perbedaan dari dua ini. Kemudian di bawahnya Abu Isa berkata, nah ini adalah penjelasan sanad hadis nomor 204. Itu sudah kita jelaskan kemarin ya. Nah di bawahnya baru Abu Isa berkata, nah ini penjelasan sanad di hadis ini nomor 205. Ya terkadang memang seperti itu, percetakan pun bisa sah, salah. Entah salah cetak, salah posisi, salah ini, salah itu, itu bisa, sangat mungkin. Abu Isa berkata, yang di bawahnya ya, paling bawah, Maimunah bintul Harith adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah bibi dalam kurung dari jalan ibu Khalid bin bin Walid dan juga bibi dari jalur ibu Abdullah bin Abbas dan juga bibi dari jalur ibu Yazid bin Al-Asam. Jadi tiga sahabat ini ibu-ibu mereka bersaudari dengan Maimuh Maimunah. Berarti adalah mahromnya. ya. Kemudian orang-orang orang-orang di sini adalah para rawi berselisih pendapat tentang riwayat hadis ini dari Ali bin Zaid bin Judaan Sebagian orang meriwayatkan dari Ali bin Zaid dari Umar bin Abi Harmalah. Dari Zaid kemudian dari Umar bin Harmalah. Nah, sedangkan Syu'bah meriwayatkannya dari Ali bin Zaid, dia berkata dari Amr bin Abi Harmalah. Rawi-rawi yang lain mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Ali bin Zaid dari Umar bin Abi Harmalah, bin Harmalah. Tetapi Imam Syu'bah bin Hajjaj, Amirul Mukminin fil Hadis mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Zaid bin Ali dari Amr. Pertama dari Umar, yang kedua dari Amr. Nah, ini dibedakan. Antara Umar kan Amr kan berbeda. Sebagian meriwayatkan eh, Zaid dari Umar bin Harmalah, kalau Syu'bah dari Zaid dari Amr bin Harmalah. Umar kan dengan Amr ber, berbeda. Apa yang benarnya menurut Al-Imam at tirmidhi kata beliau, Imam Tirmidzi mengatakan wasohih yang benar adalah Umar bin Abi Har Harmalah, bukan Amr bin Abi Harmalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Syu'bah bin bin Hajjaj. Sekalipun beliau bergelar Amirul Mukminin fil fil hadis. Kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selesai minum, maka beliau bersabda kepada Ibnu Abbas di sini diterjemahkan cukup panjang ya, padahal teks Arabnya asyarbatulak. Makanya ulun berbeda dengan uh, penterjemah di sini. Maksudnya adalah minuman ini untukmu. Di sini diterjemahkan cukup panjang yang dapat giliran minum sekarang adalah engkau. Memang maknanya benar ya, tetapi ulun condong kepada terjemah ulun sendiri. Asyarbatulak, minuman ini untuk untukmu. Karena posisinya di sebelah kah? kanan. Ini menunjukkan kanan lebih utama posisinya dibandingkan ke sebelah kiri. Jadi misalnya kalau pian bertiga beelang ke rumah sebuah rumah. Kemudian uh, si tuan rumah memberikan makanan terlebih dahulu di misalnya kepada orang yang berada di tengah. Maka bagaimana si kepian setelah memakan makanan tadi misalnya wadi ada lima, apakah menyuruh ke kanan kah ke kiri kah? Di kanan misalnya anak kecil, sebelah kiri abah pian. <laughs> Mana yang lebih penuh utamakan? Di sebelah kah? kanan. Tetapi dalam rangka menghormati abah pian, pian minta izin untuk sebelah kiri. Ini ada makanan nah, padahal ikan berdulu seharusnya. Bolehkah aku meng, apa memberikan wadah ini ke sebelah kiri ini abah aku? Jadi karena anakan tadi, oh kadulah nak berdulu, maka harus diberikan kepada si si anak kecil tadi. Sekalipun sebelah kiri adalah abah abah pian sendiri. Karena letaknya di sebelah kah? kanan. Kanan lebih utama daripada sebelah kiri kiri. Tetapi dalam rangka menghormati si abah kita minta izin kepada si anak tadi. Bolehkah makanan ini wadah ini kusurung lawan abah berdahulu? Silahkan jar anak, maka kita kita silahkan. Nah, dalam hal seperti ini pun juga ada etika dan adabnya, ya. Pada langsung sebelah kiri ada ada guru kita, ada abah kita kada. Sebelah kanan bedu beduhulu sekalipun dia adalah anak ke, kecil. Kemudian dan barang siapa yang berada di sebelah kanan orang yang minum, maka dia mendapat giliran berikutnya, entah makanan atau minum, minuman. Kemudian sabda Rasul, tetapi nah ini minta izinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas agar menyuruh berdahulu kepada Khalid bin Walid karena dia lebih tu, tua dan dia adalah panglima kaum muslimin. Tetapi kata Rasul kepada Abdullah bin Abbas, jika engkau mau engkau bisa mempersilahkan Khalid terlebih dahulu. Maksudnya adalah kata Syekh Abdul Razak, engkau mendahulukannya dan mempersilahkannya terlebih dahulu dibandingkan dirimu sendiri untuk mie, minum. Ini minta izinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas agar diberikan dulu kepada Khalid bin bin Walid. Nah, kata Syekh dari sini dapat diambil pelajaran bahwa orang yang posisinya di sebelah kanan boleh mempersilahkan orang yang posisinya di sebelah kiri, kiri orang yang minum untuk minum terlebih dah, dahulu. Terlebih di sebelah kiri adalah lebih utama daripada di sebelah kanan. Lebih tuakah, lebih berilmukah, tetapi harus minta i, minta izin. Kalau dia tidak mau maka ke sebelah kanan dulu, ya. Kemudian hanya saja, nah ini jawaban dari Abdullah bin Abbas, hanya saja Abdullah berkata, aku tidak akan mempersilahkan orang lain untuk mendapatkan bekas minummu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena diminum engkau terkandung keber keberkahan dan para sahabat berlomba-lomba mengambil keberkahan yang ada di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam bekas wudu Nabi mereka berdesak-desakan kalau ini kada kawa masalah ini mungkin kalau kita ah, silakan aja karena kan kita bukan nabi ya silakan aja kemudian Bekas minuman adalah sisa dari minuman yang sudah diminum sebelumnya. Ini menunjukkan juga boleh bahwa kita meminum bekas minuman orang lain. Ulun ulang, faidah ini juga menunjukkan bahwasanya boleh meminum bekas minum orang lain. Tetapi kalau selain Nabi, maka kalau minum bekasnya jangan diniatkan untuk mengambil keber keberkahan. Bisa dipahami? Ulun ulang. Hadis ini menunjukkan boleh bahwasanya kita minum meminum bekas orang orang lain. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menunjukkan romantisnya beliau kepada Aisyah. Aisyah minum, maka Rasul Sallam minum di cangkir yang mana bibir Aisyah di situ menempel di dalamnya. Jadi misalnya minum di sini Aisyah, maka Rasul Sallam minum pun di bekas bibirnya Aisyah. Aisyah memakan daging Kemudian Rasulullah SAW memakan sisanya. Kada jijian, apakah itu kada? <laughs> Apalagi istri sendiri sendiri. Ya kecuali misalnya istri kena penyakit menular itu kada. Ya ini normal, biasa. Kita menunjukkan sikap baik kita, romantis kita kepada is, istri. Kalau bisa kita apa namanya? Kita perlihatkan kepada dia, dia minum, nah saya minum di depan Anda dan ini bekas bibir bibir Anda. Begitulah Rasulullah saw mempraktekkan di di rumah tangga beliau. Kemudian, nah hadis yang senada dengan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Ada juga semakna dengan hadis ini. Kita baca, An Sahli bin Sa'din radhiyallahu taala anhu qala, utiyan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam biqadahin Fashariba minhu wa an yaminihi gulamun asgharul qaum wal asyakhu an yasarihi faqala ya gulam ata'dhanu li an u'tiyahul asyakh qala ma kuntu li uthira bi fadli minka ahadan ya Rasulullah fa'tahu iyyahu dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dia berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diberikan atau dihadiahi segelas kodah. Kodah adalah kodah Nabi di pertemuan sebelumnya atau gelas Nabi itu terbuat dari dari kayu yang mana dilapisi dengan besi. Itu menunjukkan bahwa kalau kita punya harta boleh memberikan perlindungan tambahan. Boleh dan dianjurkan, malah dianjurkan memberikan perlindungan tambahan. Ya kayak HP supaya jangan apalagi musim hujan kalau kena kan bisa bisa bisa rusak. Kita kasih apa namanya pelindung, kita kasih apa nih anti gores. Itu termasuk yang dianjurkan terhadap har harta. Rasul punya gelas dari kayu dilapisi dengan be besi. Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam meminumnya. Nah, di sebelah kanan beliau ada seorang anak yang paling muda di antara yang hadir. Ini menunjukkan beliau adalah Abdullah bin bin Abbas. Kemudian sedangkan sebelah kiri adalah orang-orang yang sudah tua, termasuk di dalamnya adalah Khalid bin bin Walid. Sebelah kanan yang paling annum, sebelah kiri lebih banyak bahkan lebih tuh, tua. Kemudian lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada si anak muda yang kecil tadi, "Wahai nak, apakah engkau mengizinkanku untuk memberikan bekas minuman ini kepada orang-orang tua terlebih dah, dahulu. Nabi minta izin kepada Abdullah bin bin Abbas dalam rangka menghormati yang ada di sebelah kiri. Kemudian anak itu menjawab, "Aku tidak akan mempersilahkan orang lain untuk minum bekas minumanmu terlebih dahulu, dahulu karena itu adalah bekas minumnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam jadi saya tidak mau orang yang berdahulu harus sah, saya kata Abdullah bin bin Abbas. Kemudian wahai Rasulullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bekas minuman tadi kepada si anak kecil ta, tadi dikarenakan dia tidak ma, mau. Bukan berarti anak kecil maukah kada maukah langsung disuruh ke sebelah kiri, kada. Nabi tetap menghormati si anak kecil ta, tadi walaupun dia tidak mau. Nah, ini eh, di hadis ini ada beberapa faidah ya yang ulun dapatkan uh, di Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi. Perhatikan kata Imam Nawawi di hadis ini, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fi hadhil ahadits anwa'un minal ilmi. Di hadis-hadis ini terdapat beberapa ilmu. Minha di antaranya adalah annal buda'ah bil yamin fi syarab wa nahwihi. Bahwasanya yang lebih utama dalam hal minuman atau yang selainnya seperti makanan itu adalah di sebelah kah, kanan. Ya. Ini prakteknya kalau kita misalnya berundangan kah ada walimahan dan duduk bersama kemudian tuan rumah memberikan kita maka setelahnya siapa? Gilirannya sebelah kah, kanan. Kalau di sebelah kirinya ternyata ustadz kita minta izin, bolehkah ini berdulu ustadz ustadz dihiga nah, misalnya. Lalu si orang sebelah kanan tadi kada, aku lapar jelas maka harus diberikan kepada inya. Sekalipun di kiri kita adalah us, ustaz. Kemudian wanah wihi sunnah. Nah, jadi mendahulukan di sebelah kanan dalam hal makanan atau sejenisnya seperti eh, minuman dan sejenisnya seperti makanan itu adalah sun sunnah. Jadi sunnah menyorong ke sebelah ke kanan. Wahada mimma la khilafa fihi kata Imam Nawawi dan ini adalah permasalahan yang tidak ada perbedaan dari para ulama. Sunnah ke sebelah kanan beda bedahulu. Kemudian hadis ini menunjukkan jawazu syurbil labanil musyawwab. Ini menunjukkan bahwa bah, e, bolehnya meminum susu yang sudah diminum orang lain atau bekas ya, minuman bekas maka boleh kita mi, minum. Tetapi ulun katakan selain nabi maka kalau kita meminum bekas orang lain, jangan diniatkan untuk mengambil ber berkah, karena kita tidak bisa dikiaskan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberkahan yang ada di tubuh Nabi itu khusus untuk para Nabi saja, bukan kepada umat beli beliau. Buktinya adalah para sahabat Shallallahu radhiyallahu taala anhum mereka tidak mengambil bekas minuman kepada sebagian mereka. Tidak kita temukan bekas minuman Abu Bakar diambil bekasnya dari para sahabat yang lain. Dan Rasulullah SAW ketika beliau hidup, Rasul tidak memberikan perintah agar sebagian mereka mengambil keberkahan kepada sebagian mereka, tidak pernah ditemukan. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi dan petunjuk para sah sahabat. Ya, kenapa seandainya kita katakan apa namanya boleh mengambil keberkahan daripada selain Nabi? Ya, siapa selain Nabi itu? Apakah dia maksum seperti Rasul? Apakah dia dijamin surga seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia seperti Rasul yang Rasul berkata-kata tidaklah berkata-kata kecuali wahyu? Tidak ya. Kemudian faedah yang berikutnya adalah ini juga penting. Kata Imam Nawawi, annaman sabaqa ila maudhi'i mubahin aw majlisil alim wal kabir fahu ahaqqu bihi mimman yaji'u ba'dahu bahwasanya orang yang lebih dulu ke tempat yang dibolehkan, misalnya dia masuk ke, ke ruang makankah atau ke majlisnya seorang alim atau ke majlis seorang tokoh, maka dialah yang berhak di majlis tersebut dibandingkan yang datang belakangan. Contoh misalnya ada walimahan dan ulun masuk pada hulu. Maka ulunlah yang lebih berhak di mana ulun duduk dan ulunlah yang lebih berhak si tuan rumah memberikan makanan berduhulu dibandingkan yang yang berdudi. Sekalipun yang berdudi itu adalah abah pian, tetap tuan rumah menyuruh yang lebih berduhulu mah masuk. Ketika yang pertama tadi masuk misalnya, diberikan makanan, lalu orang datang, ada nang di sebelah kiri pian, ada nang di sebelah kanan pi, pian. Maka setelah itu pian menyuruh ke sebelah ka kanan. Jadi kalau dia masuk sebuah acarakah atau rumahkah ada hidangan makanan, maka yang lebih utama untuk menentukan tempat duduknya kah, untuk menyurung dari apa namanya? dari sahibul bait ke berupa makanan, maka yang lebih duluan mah masuk. Bukan yang datang setelah setelahnya. Sekalipun yang datang setelahnya Abah Pian tadi, maka tetap sahibul bait itu menyurung kepada yang lebih duluan mah masuk dan tidak boleh orang yang datang setelahnya kalau dia duduk aku nak duduk di sini kada boleh karena dia lebih berhak duduk di situ karena dia masuk dulu duluan. Nah, dalam hal seperti ini pun juga ada etikanya. Tidak sembah sembarangan. Maka sahibul bait pun juga ada etikanya. Yang datang berdua itu yang disurung. Itu yang disurung makanan kepada kepada dia. Kemudian kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak tentang hadis ini Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah telah karuniai makanan, maka dia membaca Allah mubarik lana fihi wa imna khairon minhu. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di dalamnya dan berilah kami makanan yang lebih baik darinya. Kata Syekh, maksudnya adalah ya Allah, jadikanlah makanan yang kami makan ini memberi keberkahan. Berkah di sini mencakup banyak hal. Kan kita meminta keberkahan dari makanan tersebut. Nah, maka keberkahan dalam makanan mencakup banyak hal. Di antaranya adalah badan mendapat mendapatkan manfaat dari makanan ter tersebut. Kalau misalnya kita makan apa yuk yang banyak manfaatnya? Ya makan buah-buahan lah. Maka buah-buahan tersebut menjadikan kita bermanfaat misalnya untuk segi kesehatan. Entah matakah yang tambah bagus, fisika lebih kuat, itu termasuk keberkahan dari maka makanan. Makanya berdoa setelah ma makan. Kemudian dan selamatnya badan dari bahaya yang terkandung dalam beberapa jenis maka makanan. Agar kita kalau makan makanan tersebut jangan sampai makanan tersebut menjadi penyakit. Dan termasuk juga keberkahan dalam makanan adalah makanan tersebut mempermudah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada terdapat faidah di ayat di surah Al-Mu'minun ayat 51. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu shalihan." Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasul dan para umatnya, "Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik dan beramal solehlah. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasul untuk memakan makanan yang baik, kemudian perintah Allah setelahnya adalah beramal soleh. Nah, di tafsir Muasyar disebutkan di ayat ini menunjukkan bahwasanya makanan yang halal itu membantu untuk beramal soleh. Makanan yang halal itu membantu untuk beramal soleh. Maka jangan sampai kita memberikan makan kepada keluarga kita makanan yang haram. Akibatnya mereka bisa malas ber, beribadah. Misalnya pihak diberikan pilihan memberikan memberikan sedekah kepada orang yang fakir misalnya. Dan orang fakir ini ketujuh merokok misalnya, kada sembahyang, ketujuh berjudi. pian diberikan pilihan apakah memberi duitkah, memberikan makanankah? Maka jawabannya apa? Memberikan makanan. Karena kalau duit bisa itu ke rokok, misalnya <laughs> berjudi. Maka lebih baik kita memberikan maka makanan yang halal yang kita dapatkan sehingga mudah-mudahan ini membuat dia bisa beramal so, soleh. Karena makanan yang baik membantu untuk beramal so, soleh. Berikan makanan kepada mereka daripada kita memberikan do duit. Ya. Kemudian terus sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berilah kami makanan yang lebih baik darinya. Maksudnya mudahkanlah bagi kami makanan lain yang lebih baik dari makanan ter tersebut. Kemudian sabda Nabi tentang setelah minum susu doanya adalah dan barang siapa yang Allah karuniai minuman susu hendaknya dia membaca Allah mabarik lana fihi wazidna minhu ya Allah berkahilah kami di dalamnya dan berilah kami tambah tambahan maksudnya perhatikan ya Allah berikanlah kami berkah pada susu yang telah kami minum dan tambahlah susu itu untuk kami. Ada permintaan tambahan. Kalau makanan tidak ada permintaan tam tambahan. Nah, beliau tidak membaca doa yang sama pada makanan. Kalau di minuman minta tambahan, kalau makanan tidak ada kata-kata tambahan tetapi diganti yang lebih ba baik. Yaitu, berilah kami makanan yang lebih baik darinya tetapi beliau membaca ketika setelah meminum susu dan berilah kami tambahan. Hikmahnya adalah kata Syekh yang beliau eh, hikmahnya adalah beliau mengisyaratkan Nabi maksudnya Nabi SAW mengisyaratkan tidak ada sesuatu yang bisa menggantikan makanan dan minuman kecuali su, susu. Jadi intinya adalah kenapa yang ditambahkan itu adalah minuman susu karena tidak ada yang menggantikan makanan dan minuman kecuali su, susu. Di bawahnya kata Syekh, karena susu jika ditinjau sebagai minuman, maka dia dapat menghilangkan dahaga atau ha, haus. Dan jika ditinjau sebagai makanan, maka susu dapat mengenyangkan. Sehingga susu sebagai makanan dan juga sebagai minuman sekaligus. Makanya kita perlu tambahan Kenapa? Karena susu bisa berubah menjadi seperti makanan karena sama-sama mengenyangkan. Ya. Makanya Rasul mengatakan tidak ada yang bisa mengganti makanan dan minuman kecuali su susu. Kalau minuman itu kalau kita minum menghilangkan haus, begitu pula susu. Kalau makanan itu menghilangkan lapar, begitu pula su susu. Makanya ada kalimat tambahan karena susu bisa menggantikan makanan dan minuman. Kalau makanan cukup diberikan yang lebih bah, baik ya. Allah a'lam bishawab. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Uh, intinya adalah di hadis ini tentang minuman Rasul Shallallahu alaihi wasallam terdapat dua dua hadis. Yang pertama adalah Rasul Shallallahu alaihi wasallam menyukai minuman yang manis lagi dingin, minuman manis lagi lagi dingin. Manis entah bercampur dengan yang lain atau manis juga adalah maknanya bisa tawar ya dan dia dingin secara alami bukan dimasukkan es di di dalamnya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim ya tentang minuman ini inilah minuman yang paling bermanfaat yang baik untuk tubuh kita. Dari segi kesehatan pun lebih lebih bermanfaat. Manis lagi di dingin, bukan dingin dicampur dengan es tapi alami dinginnya ya, bukan dicampur dengan dengan es. Itu sangat banyak manfaatnya yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Kemudian hadis yang kedua, ini juga termasuk adab dalam berkumpul dalam sebuah makanan, maka tatkala seseorang itu masuk lebih berdahulu, maka dialah yang disurung makanan pada berdahulu. Kalau kemudian baru datang para jamaah yang lain, maka kalau kita makan dan ingin menyurung, maka ke sebelah kah? kanan. Kalau di sebelah kiri kita ternyata orang, -orang terhormat, abah kita kah, guru kita kah, maka kita minta izin untuk menyurung ke sebelah kiri berdahulu kepada yang di sebelah kah? kanan. Kalau ke sebelah kanan kada mau, maka berikan ke sebelah kanan. Kalau mau, maka berikan ke sebelah ki kiri. Ya. Kemudian eh, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya para sahabat pun mengambil keberkahan dari tubuh ataupun benda-benda yang melekat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini tidak bisa dikiaskan kepada selain Nabi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerintahkan sahabatnya untuk mengambil keberkahan sahabat dengan sahabat yang yang lain. Setelah meninggal Rasul pun tidak ditemukan bahwasanya para sahabat mengambil keberkahan dari bekas Abu Bakar, Umar Umarkah, Utsmankah, Alikah tidak pernah ada riwayat seperti itu. Abu Bakar Siddiq adalah manusia yang paling afdal setelah para para nabi. Para sahabat tidak ditemukan riwayat para sahabat itu mengambil bekas minuman dari Abu Bakar As As-Siddiq apalagi selain Abu Bakar As As-Siddiq yang banyak salah, yang kada dijamin masuk surga.